perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu membantah kanjeng Nabi. Kalau bolak balik cerita, jadi ini Quran ada ayat surat jadi surat mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan mujadilatun apa? Karena mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudorek yang di ayat kode sami Allah qaulallati tujadiluka. Dadi allati ing wong wedok tuja kang bantah sopo lati. Nah, pengganti fi'il mudhari itu di itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari zamannya hal dan is tigbal Itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rojulun yadribu bisa digenti ad-doribu. Paham ya? Rojulun suruh boleh digenti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa digenti doribatun. Makanya kalau maknanya ya kau sami'a teman-teman midanget sopo Allah Allah kaulalati ing pengucapane wong wedok. itu jadi kang bantah sopo, lati ka ing siro Muhammad. Fi zaujiha ing dalem babakan suamine lati. Watastaki lan ngelaporno sopo wong Wedo, Nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi loh nih. Ora trimo kiai nabi ku dilapor. Jenenge wong wedok menawa nek trimo bojo enteng. <laughs> Wong nabi wae dilapor. Jenenge wong wedok nabi wae dilapor. Dilapor ila maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusane ayat wawahu yasma'u tahawurakuma. wawahu te Allahu yasma'u krungu sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Iku perdebatane nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan jadi muhadasa, muhawaroh itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa konversasi Inggris itu conversation Inggris itu disebut apa? Muhawaroh apa? Muhawaroh. muhawaroh tuluhot al injilisiyah muhawaroh tuluhot al arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Segamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih ya pangeran musom-som wedok. Jadi khaulah itu wahyu. Pokoknya ceritanya kudu ayu, gak oleh cerita kelek, gak oleh iku ayu. Mbah barkat, mbah barbiye, mulai iku pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab itu gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. <laughs> Wong Jawa ngono bojone suci tenang aja, mangane mendoan. <laughs> Ambek sego jagung. jadi rawang ayu ya biasa wae. jadi <laughs> wong Arab iku mangane daging. Terus neng hadis semua asbab nuzul ini fa'a jabat tu ajizatuha. Nah, pemaknane yo ya fa'a jabat mongko ono hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis pemaknane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawono ajizatuha. Jorok iki jorok nih. Iki murid kecelakaan. Jadi <laughs> makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wes elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang jaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang gerjaluk ra tiga iku ya ngamuk iku sekunane kuno. tenak sing mangan menduan ngamuke rapati tenan karena ya tadi sahabatnya mesti rapati tenan. Wis akhirnya ngamuk terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti aliyah kadhuri ummi kowe berstatus kayak ibu ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dam. Dam itu satu apa? ya? Satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dek kue koyo ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan Orang Arab, kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu. Maknanya selawase lawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. <laughs> Ini ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk kira-kira. <laughs> Tapi kalau orang Arab itu kehur Madan. <laughs> Saiki jajal juga tega ngali cekel. sudah <laughs> agak murid radue, Sebenarnya wah wong Arab lucu. Berarti juga ini cekel-cekelan wah. Kebayang nggak corong Jawa? Wong Arab lu nak seneng wong, nu itu cekal cek diwambung mbon nih, Nanti kalau delok orang mentah lho. nanti kalau nanti kalian bangun tentang Medina. Karena bangun orang alim alama dan beliau Muammar sepuh, ada orang Arab nang kalian ya. Yo dicekok-cekok terus diwambung nih. Sing wong Jawa gak siap. Enak ya sewate. Coba ya. kelcek terus di. Enggak di sepuluh. Wis suruh wae Pak Musa Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga sangking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti alia kazuhri umi kamu sudah berposisi kayak ibu e fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata sama-sama haram dikum dikum setelah itu ketun dan waduh bojo ayune ngene kok tak zihar zihar itu sama dengan tolak bain sing wedok ya ketun sing lanang ya ketun jika cerita lapor ning kanjeng Nabi sing lanang tok sing lapor kata Rasulullah ndak ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah yaitu biman zilatit tolak berstatus kayak apa tolak ya sudah jenis wong lanang kan nurut ngulang kata Rasulullah zihar itu kayak tolak ya sudah kita nggak boleh kumpul nerima sing lanang nerima sing itu agak terima enggak aku dewi sing matur nabi tuaran nih kan jenis. Warani, ya Rasulullah apa betul engkau menghukumi dzar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi orang wedok mulai dicek ya jorok. Nabi, Jangan roh bucu kulo. Ya ngerti dari Nabi, ya ngerti. Akala syababi, wa afna umri, wa nasartu lahu Terus, terus anaknya, hatta ida akala sababi terus wafu terus ngomong terus enak eh, wae sakniki dihukumi tolak kula riyen wayu kinyis-kinyis sakniki wis rapati ayu mergo wis tuwa anak kula kata, cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat kula golek bojo jek gampang tapi aku saiki wis tuwa meskipun jek ayu tapi meskipun jek ayu jenengan ngertos wong lanang anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar mesti katut babon jenenge wong lanang Duda itu mesti katut baban. Nak taruh umat lo anak lo kelaparan, wong lo rondo wong wedok. Jadi gak bener hukum tolak. Dikaji malih. <laughs> nabi itu kau nono nabi. Nabi yes. Ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku itu nabi ya, ngenteni wahyu. Ya yes, pokoknya ngono. Pokoknya ampun putus no tolak rin. Tak tinggal mulai saat ini. Pikir-pikir ya. mulai. <laughs> Ini jenenge wong wedok. Sekondang tenan pokoknya ning neng surat ini rano surat rijal, ini surat apa? Nisa. Jadi, jadi ya, juara. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah itu nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng itu kadang jadi dalailul ijaz. Dalil mukjizat Quran, dalil kenabiannya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi itu nggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khaulah namanya Khaulah perempuan ini namanya siapa Khaulah Aisyah itu di kamar itu tidak pati dengar. Kok mau lamat-lamat ono wedok ngelabrak kanjeng Nabi Yunus tok kenangan Aisyah sopo wani ngelabrak. Kenyek. Terus bakas sopo terus nggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu terannya teranan. Ini tak ijazahi wong wedok-wedok sing judes. Nak wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus sholat. Kan mau wis suci bakasane. Tapi iki salat tenan, mau nggo salat salat bar suci tenan. Salat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan Nabi ini jenengan kandani hukum niku. <laughs> hukum niku kan ngerubah. Piye? Pangeran. Iku api watas taki ilau. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke eh, kondo dulure. Lah iki sing ora bener. <laughs> Dhisik ora, tapi watas taki ilallah. Jadi gak gak lapor sapa-sapa, lapor pangeran. Ya Allah hukum ini ndak fair, itu merugikan saya. Tolong nabi ini jenengan kandani, kayak wahyu terkini. Nak hukum itu tidak seperti itu. Bon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran itu Terus pangeran nurono ayat wawahu yasma'u tahawurakuma. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah bener-bener mendeng. Jadi wong itu nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. <laughs> pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot, kot tuh banget oleh ngrespon. Jadi hmm, Omelan aku kowe bojomu ngamuk iku dibok respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la taduruhu maksiatun wala tanfa'uhu toatan. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena maduroti. Tapi nak kowe bertahan. so iso kena ompreng. <laughs> Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenani pangeran. Pas dekne sujud Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qaulal lati tuja fi zaujia wa tashtaki ila Allah wa wa yasma'u taha urakuma inna wa sami'um basir sak terus nangis sapa itu mau ditimbali kanjeng Nabi panggil perempuan itu apa yang dia munajatkan sama Allah diterima dan Allah meng keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti to tambah nangis sapa itu jenengan lu nabi tenan padahal kalau lapure ning kamar jenengan krungu mergo